Dari penjelasan, maksudnya di Mekah dan di Madinah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, orang yang mencari dalam Islam ini sunnah-sunnahnya dari sunnah jahiliyah ya maksudnya kebiasaan dari kebiasaan jahiliyah jadi cari-cari ya, diikuti ini Allah Allah Subhanahu wa taala benci ya kenapa karena Islam ya, Islam itu ya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelisihi ya adat-adat jahiliyah ya. dan orang ya, yang menjadikan adat-adat jahiliyah atau kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dan menjadikannya sebagai Islam maka ini pasti apa Allah Subhanahu wa taala paling membencinya. Kenapa? Karena Islam memang apa? Menyelisihi kebiasaan jahiliyah. Ya. Apa kebiasaan jahiliyah sudah kita contohkan? Hah? Hah? Apa? Berbuat kesyirikan, apalagi Hah? Berbuat kesyirikan, terus apa? Hah? Hah? Perzinahan, apalagi minuman khamar, apalagi ada jahiliyah banyak ya jahiliyah terutama ketika mendapat musibah ya mereka bukannya bersabar tapi malah teriak-teriak ya. malah memukul-mukul dirinya menghancurkan harta benda dan seterusnya kenapa karena tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan dia banyak lagi ada adat jahiliyah nah barang siapa yang menjadikan adat jahiliyah ini sebagai Islam maka pasti apa Allah Subhanahu wa taala akan membencinya dan, dan sangat membencinya. Ya. Dan sudah kita ketahui bahwasanya namanya jahiliyah ini apa artinya? Apa-apa yang sebelum datangnya Islam. Yaitu zaman yang tidak ada padanya rasul ya. Zamannya vakum dari kerasulan ya, tidak ada di diutus rasul. Di antara misalkan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini ada jarak ya, beberapa tahun Nah, disitulah ya, disebut dengan masa-masa jahiliyah. Kenapa? Karena mereka tidak lagi mengambil ajaran Nabi Isa. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, karena apa? Karena mereka berbuat ya, sekehendak hatinya dan sekehendak hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, talibun damimri'in <clears throat> li ghairi haqqin li yuhriqa ya. Dan orang yang ya. mencari-cari ya, darah ya, kaum, kaum muslimin ya, dengan tanpa hak ya, untuk ditumpahkan ya. dan di sini adalah juga perbuatan ya, keji yang Allah subhanahu wa ta'ala membenci para pelakunya ya. bahkan sudah kita ketahui ya, ya. selain kaum muslimin ya. ada juga kaum kafir ya, yang muahid atau muahadin ya, yang mereka Allah Subhanahu wa taala menjaga darah-darah mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan perjanjian <clears throat> dengan kaum muslimin tadi ya. dan mereka tinggal di negeri kaum muslimin tadi ya dengan syarat-syarat bahwasanya negeri Islam ini akan melindungi darahnya ya dan mereka juga bersedia membayar upeti, bayar ini dan itu dan taat kepada perintah kaum muslimin maka tidak boleh ya tidak boleh untuk membunuh mereka tadi ya. oleh karenanya ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rasa aman baik kepada kaum muslimin ataupun kepada orang-orang kafir ya, yang muahid ya, yang muahad yang mengadakan perjanjian ya, kepada peminta kaum muslimin, minta perlindungan kaum muslimin ya, supaya aman darahnya. Nah, ada pun orang yang dia sen, ya, senang ya, mencari-cari darah kaum muslimin untuk ditumpahkan darahnya mencari musuh. Nah, biasanya ini buan preman ya, senang ya. Siapa yang jaga lawan aku katanya. Siapa yang ini ini dan itu ya saling bunuh-membunuh, maka orang inilah ya, yang Allah Subhanahu wa taala paling membencinya. Ya, dikenakan apa tadi? Allah Subhanahu wa taala ya, menjaga dada-dada mereka. Adapun orang ini ya, senang ya, mengucurkan bahkan menumpahkan darah-darah mereka bahkan sampai mereka mati atau meninggal dunia dikarenakan perbuatan-perbuatan mereka ya bahkan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya man qatala muahadan ya, atau muahidan lam yarah raihatal jannah ya barang siapa yang bunuh ya orang yang mengadakan perjanjian ya lam yarah maka dia tidak akan mencium ya bau harumnya surga tadi ya. tidak akan mencium bau surga tadi dan di sini juga disebutkan ya bahwasanya ya, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya, tentang apa itu kebiasaan jahiliyah ya, bahwasanya <clears throat> ya, tatkala ada seorang laki-laki ya, falamna ayyara rajulun minas sahabah rajulan akhar ya, maka tatkala ada seorang laki-laki yang dia mencelak ya, Ya, mencela seorang laki-laki dari kalangan sahabat atau seorang sahabat laki-laki mencela sahabat yang lainnya minhum bisaw bisawadihi wa huwa ibnu sauda atau ibnu mamlukah faqala lahu ya ibnu sauda ya faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyartahu bi ummihi innaka mar'un fika jahiliyah salah satunya ya orang ya, yang dia menyebut saudara tadi satu sahabat satu sahabat tadi ya, seorang sahabat dia memanggil sahabatnya ya atau mencela sahabatnya dengan ya si kulit hitam ya. wahai anak kulit hitam wahai anak budak ya. maka dia pun mengatakan atau memanggilnya wahai anak yang kulit hitam, wahai anak yang berkulit hitam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang mencela tadi, ayat tahu bi ummihi, apakah engkau mencelanya dengan ya, ibu kandungnya? Ya, tidak ada salahnya kan? Apa salahnya dia? Ya. Siapa yang kepengen misalnya kulitnya hitam? Siapa yang kepengen dia anak dari budak? Siapa yang kepengen? Tidak ada kan? Tapi apa? Tapi itu sudah qadarullahumma syafa'an. sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena syukuri. Ya. Kita dilahirkan oleh orang tua kita, syukuri. Baik itu orang tua kita kaya, baik itu orang tua kita biasa saja, baik orang tua kita miskin, syukuri. Ya. Tidak boleh kita mencelanya dan tidak boleh orang lain mencelanya. Kenapa? Karena ya innaka mru'un fika jahiliyah sungguhnya ya pada dirimu ini terdapat sifat dari sifat jahiliyah ya kenapa karena ya seakan-akan dia mencela apa mencela takdir Allah ya kan karena kan dia mencela takdir Allah azza wa jalla ya dia mencelanya dengan ibu kandungnya. Padahal ibu kandungnya ya, yang melahirkan dia itu pun juga ya, Allah Subhanahu takdirkan memang itu. Ya, seorang pembantu atau seorang budak ataukah dia seorang yang berkulit hitam, maka anaknya pun menjadi berkulit hitam, ya. Itu sudah bah ketentuan Allah, ya. Yang menjadikan ya, seorang berbuat jahiliyah dikarenakan dia mencela orang tadi dengan menyandarkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ibunya tadi. Ya, ini ciri-ciri apa? Jahiliyah. Ya. Ciri-ciri apa? Jahiliyah. Kenapa? Karena dia mencela ya, orang tadi dengan sebab ibunya tadi padahal ibunya juga ya mana mau kepengen ya, dia jadi budak siapa yang mau jadi budak ada gak tidak ada ya. atau dia pengen kulitnya hitam ya, mungkin ada ya memang pengen kulitnya hitam tapi asal hukumnya memang tidak ada yang menyenangi ya orang berkulit hitam ya kenapa orang senang pasti kulitnya putih bagus ini dan seterusnya oleh karenanya tidak boleh ya kita menghina apa menghina seseorang dengan apanya dengan sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa takdirkan untuknya. Ya. Ya si buta. Ya apalagi ya, si pincang. Banyak seperti ini kan. Ini perbuatan jahiliyah. Ya. Dia pengenlah buta. Dia pengenlah pincang. Ya, seharusnya kita bersyukur. Ya, kita bersyukur kita diberikan mata, kita diberikan kaki yang sempurna, ya. Jangan kita menghina dia, ya. Panggil dengan namanya. Oh, mudahnya kan? Itulah ya biasanya kita sendiri pun apa terbawa ya terbawa dengan perbuatan-perbuatan dari kaum jahiliyah <clears throat> oleh karenanya ya sebutkan sini ma'an hadzal rajul alladhi qala dzalika huwa Abu dhar ya dan bersama dengan itu bersama dengan ini laki-laki yang disebut tadi dia itulah Abu dhar dan dia adalah di antara sahabat yang paling afdol ya ya Abu Dar. lakin lama qala hadil kalimah addahan Nabi sallallahu alaihi wasallam min umur jahiliyah ya coba yang menyambati tadi adalah Abu Dzar orangnya yang mencela tadi mencela tadi lakin ya akan ya bahwasanya di Abu Dzar ini sudah kita ketahui kan dia adalah apa yang paling afdol di antara apa di antara sahabat lakin tatkala dia akan tetapi tatkala dia mengatakan kalimat ini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya addaha ya menghitungnya sebagai dari perbuatan dari jahiliyah lihat yang berkata siapa tadi yang mencela sahabat yang lain tadi siapa Abu Dar ya lihat nah di sini kita ambil faedah ya Ambil faedah. Kalau salah, katakan salah. Ya. Kalau benar, katakan benar. Ya. Liannal muslimin ikhwatun. Dikarenakan kaum muslimin itu adalah saudara. La fadla arabi ala ajami wala li aj, wala wala li ajmi ala arabi wala li ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa. Ya. Nah, sini disebutkan ya dalam kitab Syaim Ahmad ya, dari hadis Abi Nadrah bahwasanya dari sang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada keutamaan orang-orang Arab atas orang-orang Ajami. Ya. Ajami ini bukan Arab. Ya, seperti kita ini kalau kita tidak punya keturunan garis Arab, berarti kita ini ajami. Ya. Tapi kalau punya keturunan garis Arab, berarti Arabi namanya. Dan tidak pula juga ya ada keutamaan untuk orang-orang yang bukan Arab atas orang-orang Arab. Dan tidak pula orang yang berkulit merah, ya maksudnya putih kemerah-merahan nih kan. Atas orang yang berkulit hitam. Adapun orang yang kulit hitam, ya atas orang yang berkulit merah melainkan dengan takwa. Ya. Ya. Maksudnya takwa inilah ya, ayyukum ahsanu amala. Ya. Ini sebaik-baik orang yang beramal saleh. Ya. Sebaik-baik orang yang beramal saleh. Sebaik-baik apa? Orang yang beramal saleh. Sebaik-baik orang yang beramal saleh. Nah, di sini kita ambil faedah ya bahwasanya tidak ada ya, perbedaan antara orang yang mempunyai garis keturunan Arab dengan apa? Dengan orang-orang yang bukan Arab. Bahwasanya di sini kita ambil faedah ya. Bahwasanya tidak ada perbedaan ya. Baik itu ya, Arab atau bukan Arab ataupun yang mengaku dia Habib atau bukan Habib ya, atau yang mengaku ah, turunan Ahlul Bait atau bukan Ahlul Bait tidak ada ya. keutamanya melainkan apa melainkan dengan ketakwaannya kita lanjutkan bacaannya وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا laqad dalaltum dalalan ba'ida ya. dan dalam sahih dari hadis Hudzaifah dari ucapan Hudzaifah ya radhiyallahu an qala beliau berkata ya wahai ma'syaral qura ya wahai sekalian orang yang membaca Al-Qur'an ya. atau orang yang diturunkan Al-Qur'an istiqimu ya. maka hendaklah kalian ya, berjalan lurus ya, hendaklah kalian mengikuti jalan yang lurus ya. faqad sabaqtum sabakan ba'ida maka sungguh ya engkau telah mendahului ya, dengan jarak yang jauh ya. fa in akhadtum yaminan wa shimala laqad dalaltum dalalan ba'ida maka jikalau kalian ya mengambil jalan kanan dan kiri tidak di jalan yang lurus tadi, maka sungguh kalian ya akan tersesat ya, dengan kesesatan yang jauh. Jadi di sini disebutkan oleh para ulama ya bahwasanya hendaknya orang-orang yang membaca Al-Qur'an tadi dia itu hendaknya istaqim. Ya, artinya apa? Lurus ya. Terus menerus ya. Istiqomah ya, untuk mempelajari Al-Quran, kemudian beramal dengannya. Ya. Kalau mereka berpegang teguh dengan Al-Quran tadi, ya, maka dia akan berjalan di jalan yang lurus tadi dan meninggalkan orang-orang yang di belakangnya dengan jarak yang jauh. Ya. Dia akan meninggalkan orang-orang di belakangnya dengan jarak yang jauh. Ya. Namun sebaliknya jikalau dia mengambil jalan atau engkau kalian mengambil jalan ke kiri dan kanan ya jadi sudah tahu jalannya ini lurus saja ya, dia pengen ke kiri tanya pengen tahu jalan kiri bis kiri ke kanan ulang bis kanan kiri ya maka orang tadi akan tertinggal jauh ya, dibandingkan dengan orang yang jalan lurus tadi maka orang ini akan tersesat dengan kesesatan yang jauh ya. Kira-kira sudah kita tahu ya, Kata orang yang undang kita, kalau kalian sudah sampai Banjarbaru, lurus saja jalannya, ikuti jalan aspal saja. Ya, jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya. Ya. Ini enggak. Ya. Dia coba-coba ikuti jalan lainnya. Oh, cari jalan nih. Kan sampai sama tujuannya, sama sama jalan menuju Roma katanya. Padahal tidak ya. Semakin dia menyimpang, semakin dia jauh, semakin dia tersesat. Kenapa? Karena dia mengindahkan apa? Mengindahkan apa? Aturan dari orang yang mengundang tadi. Nah begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatur kita ya. dalam Al Quran. Ya. Hendaknya kita ini bersifat lurus dari Al Quran. Ya. Dan hendaknya kita mempelajari Al Quran terus menerus dan juga mengamalkan dengannya Ya. Kalau kita Al-Quran saja tidak mau membacanya, ya, tidak mau ya, mentadaburinya, atau misalkan ya, hanya membaca saja, dibaca Al-Quran, ya, dibaguskan bacaannya, ya, sanatnya sampai tujuh sanat dapat, dibaguskan bacaannya, tapi tidak mau mentadaburinya, maka juga orang ini juga akan tersesat. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan ya, untuk ditadaburi. Ya. Setelah mentadaburi, difahami. Setelah difahami, diamalkan. Nah, menjadilah orang-orang tadi itu orang yang mendahului ya, orang-orang yang di belakangnya. Ya. Oleh karenanya, ya, disitulah ya, di sini kita sebutkan ya, dan perlu kita ketahui ya wahai ikhwas sekalian ya bahwasanya Syekh Al-Utsaimin ya, menyebutkan ya bahwasanya dalam mengikuti ya, mengikuti sunnah tadi mengikuti syariat Islam ini ya tidaklah ya akan mengikuti secara hakikatnya dalam agama Islam ini ya melainkan ya dia harus mencocoki amalannya tadi ya pada enam perkara ya jadi dia harus apa mencocoki amalannya tadi pada enam perkara ya, kalau memang dia mau mengikuti sunnah kalau dia memang mau mengikuti syariat Islam ini ya yang pertama ya, wal jatat. Ya. Yang pertama, ya, bahwasanya ya, tidaklah dia mengikuti secara benar, ya, tidaklah mengikuti secara hakikatnya, melainkan ya, dia harus ya, beramal ya dengan enam perkara tadi. Ya. Yang pertama as-sabab ya as-sababu ya yang pertama adalah sebab ya nah jikalau dia dalam beribadah dalam beragama ini ya jika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya mencocoki sebabnya ya mencocoki apa sebab dari ibadah tadi ya ya ya maka dia akan mencocoki syariat tadi contohnya ya. ya. Sebab tadi ya. bahwasanya harusnya seorang ini melakukan perbuatan itu ya sebabnya sesuai dengan syariat ya. tapi ya, ya, dia ya, melakukan sebab tadi dikarenakan ya, hawa nafsunya ya bukan sini fayata'abbad al-insanu lillah ibadatan maqrunatan bisababin laisa syar'iyan fahiya bid'ah ya maka jikalau manusia tadi ya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa suatu ibadah ya ya dengan suatu sebab yang bukan sebab dari sebab yang syar'i maka ini bid'ah ya sebagaimana ya dan orang ini tertolak amal ibadahnya sebagaimana ya persangkaan manusia bahwasanya sebagian manusia menghidupkan malam ya 27 dari bulan Rajab ya dengan dalil bahwasanya bulan ini atau tanggal ini 27 Rajab ini adalah ya malam yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke langit ya fatahajud ya seperti contohnya mereka melakukan tahajud ya semalam suntuk ya tapi ya dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkannya ya dan juga sebab ini bukan sebab yang syar'i maka perbuatan inilah perbuatan bidah. Ya. Kami ya. Jadi sebab itu harus sebabnya syar'i. Ya, ada sebabnya sebab syar'i. Misalnya apa? Puasa di bulan Ramadan. Ya, ada sebab syar'inya apa? Allah SWT perintahkan. Ya. Tidak seperti orang-orang sekarang puasa nisfu apa? Nisfu Sya'ban. Apa sebabnya? Sebabnya adalah sebabnya adalah dalil-dalil yang mereka palsukan. Dalil lemah yang mereka palsukan. Malamnya juga beribadah. Tidak ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan. Bahkan barang siapa ya, yang dia ya, menjadikan mengkhususkan malam Jumat padahal Jumat itu lebih utama kan kenapa kenapa karena Jumat itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Ayyam ya pemimpinnya hari-hari ya, pemimpin dari hari-hari jadi kepalanya itu adalah hari Jumat maka sudah sepantasnya kaum muslimin seharusnya apa memuliakan hari Jumat tapi coba lihat barang siapa kata Nabi SAW yang dia mengkhususkan hari Jumat ya, dibandingkan hari-hari yang lainnya sholat tahajud malam Jumat dan seterusnya ya, dengan tanpa sebab tadi dengan tanpa sebab syar'i perintah syar'i tidak, anjuran syar'i tidak, maka sungguh dia apa telah mengadakan dalam agama ya. tak nah, perlahan maka sungguh dia telah mengadakan dalam agama. Ya harus tahu sebabnya. Ya. Kenapa sebab kita puasa Ramadan? Kenapa sebab kita puasa enam hari Syawal? Ya, harus sebabnya tahu. Dan seterusnya. Yang kedua adalah jenisnya. Ya. Maka ya setiap ibadah ya, harus mencocoki syariat dari jenisnya. Ya. Ya, misalnya ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembelih hewan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyembelihkan hewan, ya, kalau kikah apa? Kambing kan. Kalau apa? Duhaya atau Idul Adha apa? Boleh apa? Boleh unta, boleh apa? Boleh sapi, boleh kambing. Nah, nah dia menyembelih angsa misalkan atau menyembelih ayam. Ya. Maka perbuatan ini juga apa? Perbuatan ini apa? menyelisih ya, perbuatan inilah perbuatan bid'ah ya, atau dia nyembelih gajah ya, nyembelih badak nyembelih buaya ya, maka ya tidak akan diterima perbuatan ini yang kedua ya, yang pertama tadi apa sebabnya harus mencocoki sebab ya yang kedua Jenis. harus mencocoki jenisnya kalau sebenarnya jenisnya ini dilakukan ya ini jangan dirubah-rubah yang ketiga adalah ya, ketentuannya ya, harus sesuai kadarnya ya, kadar yang sudah ditentukan atau kadar ketentuannya sudah ditentukan misalnya sholat subuh berapa rakaat dua rakaat wah katanya kalau sholat subuh dua rakaat padahal dingin harinya ya, nyaman sudah genapkan menjadi empat saja. Ya, maka apa ini? Maka, maka apa? Maka kira-kira jadi amal ibadah atau jadi tertolak ibadahnya? Tertolak ibadahnya jelas. Ya kenapa? Karena dia menyelisihi ketentuan atau kadar yang sudah Allah Subhanahu wa tentukan ya. Yang ketiga apa? Kadarnya. Yang keempat, kaifiatnya atau tata caranya ya tata caranya harus mencocoki tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. salatnya tata caranya sama ya, jangan salat salam dulu baru takbir ya. atau baca al-fatihah dulu baru takbir atau ihram harus mencocoki apa mencocoki tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu ya jangan cuci muka dulu atau cuci kaki dulu baru muka ya. atau cuci muka dulu baru kumur-kumur dan seterusnya maka ini juga bah akan terpelak ya. ini yang keempat yang pertama apa tadi sebabnya yang kedua jenisnya yang ketiga kadarnya yang keempat tata caranya yang kelima waktunya ya, waktunya ya, maka waktunya ini harus di waktu waktu yang disyariatkan misalnya seorang seorang sholat tahajud jam 9 pagi Hah? kira-kira terima enggak sholat tahajud 9 pagi sholat witir 9 pagi Hah? atau sholat duha tengah malam ya, sholat isya jam 12 waktu zuhur tidak mungkin ya maka waktunya harus apa harus juga sesuai yang disyariatkan. Kemudian yang keenam tempat. Ya. Yang keenam adalah tempat. Tempatnya harus yang ditentukan dan disyariatkan. Ya, contohnya seorang etikaf tapi di hotel. etikafnya di pasar. etikafnya di restoran. Terima lagi kira-kira? tidak terima yang namanya itikaf ya harus di masjid. Adapun selain masjid maka tidak akan sah itikafnya. Maka inilah yang kita sebutkan bahwasanya semua perkara tadi kalau dia ya memang mau ya, mengikuti syariat Islam ya istiqomah dalam syariat Islam maka hendaknya dia beramal ya sesuai dengan enam ketentuan tadi. Yang pertama apa? Syaratnya. Yang kedua, jenisnya. Yang ketiga, kadarnya atau kadar ketentuannya. Yang keempat, kaifiahnya atau tacaranya. Yang kelima, waktunya zamannya. Nih, zaman. Yang keenam terakhir, tempatnya. Ya, mungkin dipahami ya. sebarang wa sudah asyhadu an lantas ilaha